هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في nabi ada yang awkward seperti nabi semuanya baik tapi ada nabi yang awkward ini ini bisa dimandikan nggak saya itu kalau kipas nggak cocok kalau AC cocok Thank you. <coughs> <coughs> <coughs> فإن صلاتكم معروضة علي كان صلواتك لي فلسفك كبير Yeah. Sehingga Rasulullah mengatakan Awlan nasi bi yawmal qiyamati yawmal qiyamati aktsaruhum salatan 'alayya Manusia yang paling berhak dengan kunat di hari kiamat yang paling banyak membaca salawat atas dan itu ahli sunnah karena paling sering baca hadis otomatis paling sering menyebut nama Nabi Muhammad, otomatis paling sering menyebut eh, baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Syafi'i makruh mendekati Allah Bila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menulis tidak membumbui sallallahu alaihi wasallam mendekati Allah menyebut menulis makanya nggak benar orang menulis ditulis SAW itu apa SAW itu itu merek kaos iya, merek kaos soan saya bisa aja bicara SAW soal Siapa yang Allah SWT. Apa SWT? Tulis Subhanahu wa ta'ala Sallallahu alaihi wa sallam Wajib Kalau enggak makruh mendekati Allah. Oke Bahasan kita Kita ambil dari buku saya yang baru terbit membuka tipu daya dukun sakti kedok wali yang kemarin saya diwawancarai oleh RCTI ternyata saya dimasukkan di kespot ada dua kali lagi saya nggak tahu kalau masuk pespot tapi selamat masih sama majelis ulama sama ini nggak sama Jupe ya sama ya selamat Oke. Dukun di Indonesia itu banyak sebutannya. Dukun menurut orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Kiai Khos menurut pesantrennya dan orang pinter menurut orang gobloknya. Nah, ini orang kayak begitu dikatakan. pinter. Ya gimana bodohnya? Itu. Ya, kan? <clears throat> Sebutan bisa beda tapi hakikatnya adalah sama Sama-sama kerja sama dengan syaitan untuk musuhi Allah Makanya nggak mungkin dukun sesakti apapun jadi wali Karena wali dihadirkan menjadi apa? Hamba Allah Dekat dengan Allah Membantu agama Allah Ini musuh ya. Dan kesaktian bukan ukuran nanti kita akan bahas. Dunia perhubungan membagi menjadi empat, eh menjadi dua alam kerja. Ada ilmu putih, ada ilmu hitam, dan saya beberapa membawa beberapa sampel buku ini ada di panitia ya insya Allah untuk minta panitia ilmu itu istilah dukun umumnya bahkan didominasi oleh dukun-dukun kafir biasanya tempat mengajarnya pun namanya pedepokan Misalnya ada perdepokan Mukti Perdepokan Gendal Asmoro Perdepokan Wali Somo Macam-macam Adapun ilmu putih Biasanya yang mengajarkan kiai Pesantrennya besar bahkan hajinya berkali-kali karena naik haji pun gratis tanpa pesawat mereka. Ini tanpa pesawat. Sehingga ini yang bikin terkejut orang banyak, orang awam. Jimat pun yang dijual kalau menurut istilah ilmu putih seperti jal-jalut kuantum Masya Ini bukan hanya kuantum learning saja. Jalur-jalur kuantum. Ilmu mahkota ashabul kahfi. Tasbih karomah. Minyak samsiah Minyak yasinan akbar. Minyak tahlilan kubro. Batu Raja Sulaiman. Rompi Jarwo. Batu Umroh. Dia belum haji lah Dikir Sulaiman. Uang khadam karoma Asma mahabbah akbar. Lantangan Al-Karamah, Krim Yusufa, Sabuk Keramat Asmaul Husna, Sabuk Hijabul Ma'adham, Susuk Hijab, eh, Susuk Hikmah, dan Hijab Poligami. Jadi, siapa yang ingin poligami sukses, pakai hijab ini. Insya Allah dibikin semua istri dukun, nggak pernah tengkar, nggak pernah nuntut, dan nggak pernah ada eh, problem tenang, beres, dijamin kalau istri tiga-tiganya tiang listrik. Kalau antum mau punya istri yang gak nuntut, tenang, pendiam, kasih belanja nggak dikasih belanja diam, ya, nikahnya yang istri. Gak mungkin, bohong. Raja Khalid anti selingkuh minyak asian mauna uang raja bil fulus yeah. ini dukun jamin pasiennya kaya raya anehnya dukunnya miskin gak kaya raya. itu Adapun dalam dunia paranormal atau perdukunan versi ilmu item yang dijual kajian lebur sukmorogo susuk Cair Joyo Sukmo pelet ajian jalan goyang pelet Trisno Gandrung pelet Patok Asmoro pelet Gendam Asmoro susuk tujuh bidadari Raja Pengikat Sukmo Aji Penglaris Semar Kuning Aji Broso Sewu Mustika Pengasian Semar Mesem Ajian Mustika Ratu Pelet Gendam Asmoro mahabbah karisma bulan purnama, ilmu goib, sukmo sejati, ajian goib, damai perkasa. Wah, ini udah bawahnya dijamin. Tos tok cek. Ajian puter giling sukmo, minyak suci penakluk cinta, Berlian merah delima, aji naga penyatu jiwa, peci pengalibowo, raja tumbal ake Sulaiman. Bahkan dipegang aja ini ribet ini eh, yang mereka jual Jimat jaga perkuso Baju mantokuso Ini yang mereka jual di pasaran Bahkan anehnya Di setiap tempat kita temukan jual akik Nabi Sulaiman. Ada akiknya Nabi Sulaiman itu cuma satu di negara ada, di Pasar Senen ada, bahkan di Bali juga ada. Nggak tahu yang benar yang mana. <laughs> Itu kan gitu. Iya. Dan yakin seyakin yakinnya akiknya Nabi Sulaiman itu sudah hilang. Berarti bohong. Sebelum kita membahas fenomena perdukunan di Indonesia dan kemudian siapa sebetulnya dukun, maka antum renungkan sumber dukun sakti yang ada di Indonesia di antara ini. renungkanlah ucapan dia di iklan ini Anak nukil, anak ambil apa adanya. Kekusumo akan membuat wanita cantik dan menarik serta aura berbinar terang membuat semua orang tunduk dan takluk terpikat pada kita. Juga berguna untuk bisnis, jabatan, dan keartisan. Sebelum ritual bercemin, setelah ritual bercemin kembali. Saksikan perbedaannya sepuntan tanpa memasukkan benda. Jadi sebelum ritual bentuknya jelek, setelah ritual ganteng, cantik, sepuntan. Dijamin. Aman untuk kesehatan. Semua pengisian tanpa pantangan, tanpa efek samping, permanen yang lebih hebat lagi terbuka untuk semua agama dan tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Oh, Gak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Jamin. Kenapa? Karena nggak tahu agama. Ya coba kalau kalau kita tahu satu ayat saja. mana ada dukun yang menjadi musuh Allah tiba-tiba akan menjadi penolong agama Allah. Mungkin. Uh, ah, HP HP Cina itu saya. Kita jangan dibuat untuk merekam karena biasanya kalau lagi bunyi kenceng suaranya. Itu ciri-ciri apa Cina. ya. Mana lagi? Jenjen apa sih ya? Oh enggak. Cari kalau bisa merekamnya di dekat mana gitu ya. Iya. kesaktian itu pun bukan karomah. Baik. Hadirin sekalian, kalau ada sang dukun mengatraksikan kesaktian, kita harus yakin, yakin yakinnya itu bukan karomah. Karena karomah itu diberikan kepada wali Allah. Dan Allah katakan Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Cirinya alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Ya. Dengan demikian, kalau sekarang tidak ada unsur keimanan ketakwaan, Ketahuilah itu praktek dajjalin yang sambungannya nanti dajjal eh, ini dajjal akbar atau senior yang nanti bisa menyulap gunung jadi roti Dia punya sungai eh, da, apa namanya eh, air api bahkan kalau kering bumi suruh hijau langsung hijau kemarau langit turun suruh turun hujan turun hujan sehingga sampai dia mengatakan saya ada Tuhan nah, makanya Rasulullah memberikan ciri Asadai innahu aqwa dia adalah bijak wa wa ma rabbuka bi sementara Tuhanmu tidak bijak. Itu. Oleh karena itu ada misalnya ukuran kewalian Allah bukan di kesaktian tetapi di keistiqomahan. Dengan apa? Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Karena asas wali Allah itu cinta Allah dan Allah cinta kepada dia. Bayarannya apa maharnya? Fattabi'uni ittiba. Maka siapa saja yang sekarang tidak memiliki unsur eh, maka dia menikah tanpa mahar. Dan ini surat ujian katanya Al-Hasan ini Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ketika pada zaman sahabat orang banyak mengklaim mengaku cinta Allah, maka Allah turunkan ujian Qul in kuntum Allah, fattabi'uni. Dengan demikian ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika diceritakan tentang ucapan Lais ibnu Sa'ad yang mengatakan saya tidak percaya kewalian seseorang meskipun dia berjalan di atas air sebelum ucapan perbuatannya cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, masih kurang walaupun terbang di luar angkasa. Itu dia. Makanya ditegaskan Ibn Taymiyah banyak dari kalangan kaum kufar dan musyrikin Terutama ahli kitab memiliki kemampuan muka syafat menyingkap tabir rahasia dan kehebatan supranatural luar biasa yang berasal dari bantuan setan mereka. Bahkan mereka lebih eh, mereka lebih hebat. ada yang atraksi orang orang buta langsung sembuh. Karena seseorang semakin sesat dan semakin kufur, maka setan semakin dekat dengannya. Namun semua kelebihan dan keanehan mereka bercampur dengan kedustaan dan kepalsuan serta amalan mereka berbau dengan kejahatan dan kemaksiatan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah kamu mau saya ceritakan kepada siapa syaitan itu turun membawa wangsit tanazzalu ala kulli afakin azim turun kepada setiap pendusta lagi banyak berbuat dosa. Yulkuna sa'a memberikan inspirasi, wahyu, ilham, wangsit wa aktsaruhum liyadaiwan wa aktsaruhum kadzibun. Ini surat Al-Syu'ara 221 223. Wa aktsaruhum kadzibun. Bukan sadiqun. Semua wasit yang datang dari setan pasti berlumuran dengan kedustaan dan kejahatan dalam bentuk apapun kerjasamanya kata Ibnu Taimiyah dalam bentuk apapun kerjasamanya wallahu dengan demikian kita harus yakin bahwa kesaktian itu pun bantuan syaitan. inilah juga ditegaskan Allah dalam surah Fatir ayat 6 Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Sesungguhnya setan itu musuh, hampir betul-betul musuh Innama yad'u hizbahu Sesungguhnya setan itu mengajak kepada kelompoknya Mengajak kepada uh, apa namanya pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir walaupun hebat walaupun sakti Makanya upah perkebunan pun dikatakan di dalam satu riwayat nahan Nabi an samanil kalbi. Rasulullah melarang uh, dagangan anjing wa hulwanil kahin upahnya perdukunan wa mahir bahri bagi yaitu maharnya pelacuran semua atraksi kehebatan-kehebatan itu yang mereka klaim karomah Padahal itu adalah keramat setan dalam rangka untuk menggali hati orang normal. Supaya condong, supaya ter tertarik sehingga mau mengalirkan harta ratusan ribu bahkan jutaan bahkan ada yang sampai miliar Satu telur aja pak dibeli sampai 500 ribu satu telur Anaknya nyarinya bukan telur yang sehat, nyari telur angsa busuk. Masya Allah. Itu ditemplokin aja marah-marah. Wah ini malah dibeli satunya sampai 2 juta setengah telur angsa busuk supaya rumah makannya lapis centong dibeli sampai 3 juta supaya bumbunya sedap kalau mulut baca Inna a'toina kalkusar Empat kali gak nafas iya. supaya uangnya itu nanti sedap dicelupin kakor dalam iya. itu bukan bukan ada antum nggak tahu aja Thank you insyaallah ya nah sekarang kita akan kasih contoh jimat-jimat sebagian kecil yang hidup yang dijual oleh dukun dan fungsi manfaatnya serta harganya. Barangkali ada yang mau jadi agen nanti silakan. Ritual nikah dengan jin muslim Ritual khusus untuk mendapatkan pendamping suami atau istri. Kalau yang datang perempuan dicariin suaminya, kalau yang datang laki cari istri. Jadi pendamping jin dari bangsa, eh, pendamping suami istri dari bangsa jin, baik laki-laki maupun perempuan. Kita akan mendapatkan satu partner jin yang berkelakuan baik karena jinnya muslim. Siapa yang jamin? Manusia saja Pak yang lebih baik daripada jin. Ada nggak muslim yang maling? Ada nggak muslim yang menipu? Ada nggak muslim yang tak sholat? Ada nggak muslim korupor? Ada. Ia ya, dia mau disuruh mencuri, rampok boleh. Melakukan perbuatan haram, tapi akan membantu anda dalam memecahkan persoalan mempermudah masalah keuangan, memajukan usaha, melariskan usaha, memperoleh kekayaan. Jin muslim ini sangat patuh, setia dan hormat pada kita selama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesaktiannya tidak perlu diragukan lagi. Anda hanya perlu berkenalan lalu mengikuti ritualnya yang dibimbing langsung oleh pakarnya. Ya, justru ini Ustadz MJK dan untuk seterusnya jin Islam ini milik Anda. Selanjutnya terserah Anda bergunakan untuk apa. Mahar ritual 3 juta 900. Hanya ini kecil. Uh, yang terbongkar akhir-akhir ini jeruk nipis saja 3 juta. sakit mah kecerit jeruk nipis. 3 iya. juta. Itu ludah aja bisa jutaan. minum. Gitu. Makanya saking banyaknya pasien diludain per gelas habis itu. Waktu ini nyari kolam diludain sekaligus sudah. Ambil pak, terserah. Ya. Ada yang secerik dan seember. Ya. Nah, iya. dukunya kecapean. Nirupin gelas berapa ribu pak? Duh jualan akhirnya apa cari kolam sekali luda makanya capek sendiri Amainya dokter di dukun itu kalau capek kesel sakit ke rumah sakit eh, orang oh, nah, pasiennya beribu-ribu ketika pingsan tapi oh namanya di mana Azimat asmara mempercepat datangnya jodoh dan mudah mendapatkan pacar, istri atau suami kaya. mesin nggak laku. Memastikan dapat pekerjaan yang diidamkan, dagangan apapun lancar, laku besar, meski tak terduga-duga, datang dari segala penjuru mata angin. Mudah naik pangkat karena disenangi, tidak dikagumi atasan atau bawahan Dimanapun Anda berada di segani lawan atau kawan. Karena aura Anda memancarkan bersinar. Berwibawa luar biasa. Anti kejahatan. Kirim nama, nama ayah. Tiga helai rambut. Ubun-ubun Anda. Ini nanti kalau kita baca ciri-ciri dukun. Nggak meleset yang sudah saya sebutkan. Ciri-ciri dukun. Pasti nama. Untuk dibuka tangan. Namanya siapa Pak? Lah Bapak kan tahu. Tadi lo tanya, nanya lagi. Eh, jangan ya. iya, Bib. Pokoknya kalau ke sini nggak boleh ngeyel. Kalau ngeyel nggak sembuh. Makanya Pak, sehebat apapun tinggal pendidikan orang kalau sudah ditutup puternya dididik tetangga. Pak, nanti puter, lo mau kemana? Ke biar lancar. Karena kalau dibangun tes Pak kan udah tahu tadi kenal namanya nanya lagi nama ibu kamu siapa tuh ya, langsung dibuang. ini minta tiga helai rambut ubun-ubun ini repot kalau botak <laughs> iya. coba bayangkan ini si dukun nggak pernah mikir kalau pasiennya juga ada yang botak Makanya cocok sekali memang. Kalau profesor nggak perlu datang dukun, <laughs> karena nggak bakal punya rambut ubun-ubun. Susuk asap kemenyan. Nah, ini garansi, masuk ada garansinya pak. Garansi uang kembali. Kalau nggak suruh, jadi ada garansinya. Bukan hanya jam aja yang ada garansinya bukan aja HP, termasuk ilmu pelet ilmu gendam ada garansinya ini mahar 400 ribu susu asap kemenyan merubah wajah tua menjadi muda 40 kelihatan 25 tahun wow kayak saya ini bikin wajah gemerlap menjadi cerah ceria dan kelihatan tampil sempurna mengencangkan kulit wajah dan badan Anda pasti tampil cantik atau tampan sangat luar biasa. Di hadapan lawan jenis atau sejenis untuk pria dan wanita. Tanpa pantangan dan efek samping, cocok buat sales, pekerja malam, hiburan, artis, serta umum, kirim nama dan nama ayah. Bisa jarak jauh, khasiat sama dengan susu emas, berlian dan lain-lain. Mahar 500 paket termasuk ruatan sengkol atau siap 850 kalau pakai ruatan. Kadang pendamping setelah pengisian Anda akan mendapatkan pendamping gaib yang selalu setia menemani Anda. Sehingga Anda aman dari gangguan gaib, kesurupan, gendam, santet, hipnotis bisa dirasakan kehadirannya anda juga punya kekuatan supranatural untuk membantu sesamanya. Mahar 550 ribu. Ya, kalau dia mendapatkan, makanya saya katakan nanti di akhir di antara dampak gugur perkebunan memotivasi orang maksiat. Dia pelacur supaya laris cari ilmu ya Cari ilmu pelet ke Makanya di sini juga disebutkan sang tamu pun lepek lepek, lepek lepek. Jadi terus membuat orang malas perdukunan. Coba ngapain saya kerja? Apalagi beca. Satu pasien aja 500 ribu, apalagi yang tadi 3 juta 900, apalagi yang sekali masuk sampai 6 juta. Ngapain saya susah-susah? buka warung, buka toko, buka ini. Belum lagi nanti didaftar pelanggan, mendingan dukun selesai. Tinggal nunggu pasien, terus pinter-pinter olah kebohongan, bukan olah kata, olah kebohongan. Jadi kalau yang yang datang itu kere, wah pak kayaknya walsinya belum datang. Jadi bapak bisa datang kalau minggu gitu depan. Tapi kalau sudah pedeknya, maharnya besar, wah itu lancar. Minyak jabarutiah, sarana instan tertinggi saat ini sebagai wasilah penghasilan mutlak yang membawa kita mudah dicintai, mempunyai daya tarik, mudah dilirik, ucapan dipercaya, mudah menggait pasangan, mudah dalam bertransaksi, sarana awet muda, sarana dari pikat, dan sarana asian multifungsi mahar 2 juta. Sekarang saya tanya, Wong tadi kebanyakan mereka dusta. Hah? Sekarang dia hanya bungkus kertas yang nggak dia apa-apain. Dikatakan ini adalah hijib ini, hijib ini, saya tirakatan 50 uh, eh, hari. Siapa yang tahu? Siapa? Siapa yang jamin? Antum tahu kalau kertas ini jangan ramai-ramai Pak. Siapa tahu kertas itu benar-benar dikuasai lima uh, lima aduh ya puluh 50 hari. Kenapa? Nggak dibuang sejual. Pak, air aqua aja dijual sampai 100 ribu. Air apa mineral? Cuman ditiup dong. Ya, minyak yang kalau antum beli di pasar-pasar itu cuma 5 ribu, 10 ribu. Setelah ditiup, berubah menjadi sampai 150 ribu. Bahkan sampai 1 juta, 2 juta. Sampai dukunnya sendiri Pak nggak percaya kalau dia berobat sembuh. Nggak percaya. Nggak percaya. Mana punya dulu ketika masih ini, eh, pengalaman dulu itu masih di dunia klinik tradisional itu rata-rata itu teman-teman nggak percaya kalau dia sembuh. Membuktinya kalau sakit juga di rumah sakit. Make itu juga nggak make. Bohong. <laughs> Itu. Sekarang sepi. Ada itu akik. Mau dia bilang akik Jaljalut, mau bilang akik Sulaiman, mau akik Nabi Dawud. Siapa yang percaya? Siapa yang sekarang ini memberikan garansi jaminan? Makanya yang penting nggak bawa utak lancar. Udah kasih akik Sulaiman, Sulaiman. Ini kasih ini percaya. Yang penting nggak banyak protes. Pengobatan penyakit medis dan non medis, insya Allah dengan izin Allah. Abah akan membantu untuk mengobati penyakit yang anda terima, eh derita baik medis non medis. Yang baru atau lama dengan media terapi perendam di dalam air yang lebih dia, yang sudah dihangatkan di dalam gentong dengan air karoma. Ramuan tradisional air karoma. Anak tanya, Bapak tahu kalau itu air karoma? Ternyata ambil dari sumur belakang. Pokoknya nggak ada air karoma di dunia ini cuma satu zam-zam. Mau zam-zam ini masyuribalahu. Selain itu sama. Adapun juga penyakit yang Anda derita, kami pindahkan ke telur atau kambing. Kalau telur harganya sendiri, kambing harganya sendiri, apalagi sapi. Setruk, lumpuh, kanker, tumor, kencing manis, diabetes, liver, ginjal, darah tinggi dan rendah, jantung, migrain, gondok, epilepsi, air, spilis, narkoba, santet, guna-guna, kesurupan, penyakit, semua bisa disembuhkan biaya sukarela semampunya. Nah, ini Pak, Coba lagi, Antum lihat dukun itu menjamin berapa ribu berapa penyakit. Bahkan polinya di rumah sakit nggak ada, di dukun ada. Iya. Bahkan saya mendapatkan selebaran itu sampai menjadikan 114 penyakit dijamin sembuh. Padahal Pak, dokter yang hebat pun yang sudah spesialis, profesor dokter masih bilang mudah-mudahan. Ini jamin, dipasti. Coba lihat. Padahal nggak ada. Yang bisa menjamin yang di tangan Allah. Minyak pelet kandi minyak pelet khusus untuk gay, lesbi, kikulu, maupun wanita malam Agar pasangan mudah diajak untuk kencan dan mudah kasih duit. Pasangan akan royal dan menjadi penurut. Bisa membuat pemiliknya tambah menarik, beraura, berdaya pikat tinggi. Bisa juga ditujukan pada orang normal sekali Pelet ini andalan bagi kupu-kupu malam dan kucing genit. Ampuh untuk menguras harta yang dituju sampai habis. Bisa juga untuk menaklukkan bos yang pelit supaya loyal dan sering kasih bonus andalan para TKI di luar negeri untuk cash postnya. Bisa juga untuk Anda yang menjadi istri muda supaya suami tan sayang tambah sayang adil mahar 455. Baik ah, pintu rezeki insya Allah berfungsi untuk uh, ketenangan batin, keberkahan rezeki, kejayaan usaha dan penglarisan dagang nomor, nomor satu dengan metode zikir dan sodakoh terbukti mahar dua juta setengah. Terakhir santet sabdo pati. Santet ini cocok bagi orang yang bermasalah dengan rekan bisnis apapun. Dendam apapun juga diancam lawan karena santet ini mampu melumpuhkan bahkan mematikan lawan Anda. Lihat Pak. Seperti ini. Apakah kita yang punya nanti orang membenarkan? Makanya betul tindakan Umar pada zaman pemerintahan Umar menyuruh membunuh tukang sihir di mana saja ditemukan. Tapi instruksi dari pimpinan ya, jangan ada praktek gitu. Maksudnya ya. kesaksian pasien yang dibang sesat di apa disesatkan dukun di sini termasuk kesaksian nyata TKW sukses Sebelum saya ucap, ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz karena tanpa ajian nirwana mungkin saya tidak seperti saat ini. Mana Pak akidahnya Pak? Mana tawakalnya? Mana keimanannya kepada Allah? Majikan tambah baik dan tidak kasar. Sayang, saya dianggap sebagai keluarga sendiri. Selalu dikasih bonus dan di kampung saya sekarang sudah bisa beli sawah, rumah dan tempat usaha.